Ma huwa tanwinu qabla an tanzura ila kitab at-taswit at-tanwin lughatan at-taswit Naam. Wa istilah nunun sakinatun tatba'u akhirul tatba'u akhir al ismi lafdhan wa tufarikuhu khattan lil istighna'i anha bi tikrari syaklati inda dhabti wal qalami. Ada yang hafal ini? <coughs> Ada yang hafal definisinya tanwin tanpa melihat ke buku, tanpa baca. Fadhahan amran. Ma huwa tanwin lughatan wa istilahan? At-tanwinu fil lugha at itu at itu Bukan at itu at itu at-taswit. Ha. Nunun sakinatun tatba'u akhir al-ismi lafdhan wa tufarikuhu khattan lil istighna'i anha بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم coba terangkan apa maksudnya apa maksudnya tunun sakinatun nun sakinah oh, yang mengikuti akhir Taib. Nun sakin, nun sukun yang mengikuti akhir isim secara lafaz akan tetapi berbeda dengan penulisannya. Kenapa? karena mencukupkan kita dengan mencukupkan kita dengan harakat yang di double. Ya, double baik itu dommatain ataupun kasratain ataupun apa? Uh, ah, fathatain. Baik, asan. Contohnya bagaimana itu nunun sakinah? Coba contohnya. Contohnya tanwin. Muhammadun. Muhammadun. Jadi setelah huruf dal ada nun mati. Kedengarannya begitu ya? Muhammadun mim ha mim dal seteru dal apa ada nun ya Muhammadun itu pada lapatnya bunyinya keringaran seperti itu tapi ketika ditulis ternyata ada nunnya kenapa tidak perlu tulis nun karena mencukupkan kita dengan adanya harakatain di situ maksudnya dua dom dommah. Muhammadun didobel dommanya ya nah? Demikian pula pada kalimat raaitu Muhammadan. Muhammadan cukupkan dengan dua pat fathah itu. Marartu bi Muhammadin. Secara huruf ada nun mati, tapi ya ketika ditulis mencukupkan kita dengan adanya kasratain di situ. Baik. Hasantum. Kemudian tanda isim yang ketiga. Yang pertama apa dulu? hana Aba Ubadah tak sebutkan tanda isim bil khafdi yang kedua wat tanwin kemudian yang ketiga wa dukhulil alif wal lam alif lam apa di sini diinginkan di sini alif lam samsiah kemarin tidak masuk al qamaru <laughs> alif lam apa di sini Hah? alif lam yang bermakna apa? Alif lam apa namanya? Alif lam bukan. Kamari syamsiah sama, maksudnya. Maksudnya alif lam di sini, baik itu alif lam kamari atau alif syamsiah, tapi al di sini yang mendatangkan makna ta'rif, menjadikan kalimat itu menjadi ma'rifah nantinya. Jadi bukan bukan uh, asliyah. Bukan as Bukan alif lam asli, tapi alif lam yang didatangkan untuk menjadikan kalimat itu menjadi ma'rifah berarti. Yang pama rajulun, laki-laki. Ketika kita katakan ja'ar rajul telah datang laki-laki itu, artinya kita kenal. Antar saya dengan antum tahu laki-laki siapa yang datang. Ya. enam, Uh, eh, al masjid masjidun al masjidu aida Muhammad fil masjid fil masjid masjid yang ma'ruf bagi kita Ya ketika kita bincang-bincang mana tadi Abu Sufya di masjid. Tentu pikiran kita bukan ke masjid raya sana, masjid yang memang dalam pikiran kita di kita sini. Ya you <coughs> know? Atau bukan ye. <coughs> nah. <coughs> Jadi masjid yang ma'ruf antara Anda dengan si pembic apa saya dengan lawan bicara saya. Nah. Jadi alif lam maksudnya sini alif lam ta'rifiyah ya. Jadi bukan alif lam asliyah seperti iltaqa. Naam. Qala rahimahullahu taala Baik. Uh, kemudian tanda yang keempat kita sudah baca juga ini penjelasannya kemarin ya. Apa tanda yang keempat? Anak Aba Wildan. Tanda isim yang keempat. Tadi sudah al hafdu kemudian tanwin, kemudian apa lagi? Alif lam. Kemudian yang keempat apa tanda? Tanda isim yang keempat? Ah? Min, min wa ila an ala, apa namanya itu? Huruful hafdi, Dukhulu harfi min hurufil hafdi, Maksudnya maksudnya satu kalimat, maksudnya huruf jar kepada satu kah kata. Ya, ketika ada huruf jar di depan, setelahnya ada kata kalimat isim berarti apa? Itu isim itu. Ya seperti dhahabtu minal baiti. Minal baiti hilal madrasati. Berarti bisa dipastikan bahwasanya al bait di situ adalah isim. Kenapa? Ada huruf jar, tambah ada alif, alif lam. Baik. huruf jar diantaranya min ya maknanya apa makna min di sini memiliki makna banyak diantaranya al ibtida ya al ibtida enam Kalau rahimahullah taala wa min hurufil khafdi huruful qasami dan di antara bagian daripada huruf jar itu huruf kasam huruf sum sumpah wa min hurufil khafdi huruful qasami dan diantara huruf jar itu adalah huruf qasam huruf yang dipakai untuk bersumpah wa hiya thalathatu ahrufin wa hiya thalathatu ah ahrufin dan huruf qasam itu dipakai sumpah ada tiga al awwalu al waw yang pertama huruf waw wahia la tadhuru illa al ismi dhahir waw ini dia tidak masuk kecuali isim zahir. Artinya tidak dijumpai waw ini masuk kepada isim dhamir. Sehingga tidak dikatakan wa ana umpamanya wahia. Ya tidak boleh. Kalau diinginkan sum sumpah. Jadi tidak boleh apa? Masuk kepada isim dhamir. Jadi waw ini hanya masuk kepada isim zahir. La tadkhulu illa alal ismi zahir. Dia tidak masuk kecuali kepada isim zahir. Kecuali kecuali dari apa keluar dari pengic apa ini kalimat isim dohir isim domir berarti tidak dijumpai huruf waw dipakai sumpah pada gandengan dengan huruf apa isim do domir dia hanya masuk kepada isim dohir seperti nahu wallahi wa wallahi demi Allah penahu contoh yang lain waturi demi bukit tur wa kitabim mastur ini semua apa huruf sum sumpah jadi waturi At-Turi di sini, At-Turi dia dikasrah, dijar. Ya. Apa yang menjar? Huruf waw. Huruf apa itu waw? Huruf kasam. Kasam itu bagian daripada huruf jar. Makanya dikasrah. Wat-Turi. Wa kitabin. Demikian pula wa kitabin. Wa Wa-kitabin masturin. Adapun ya masturin dia sifatnya kitabin ya. Naatnya. Jadi wa kitabin, wawunya waw sumpah lagi. Makanya kitabin di jar di kasrah. Wa nahu, contoh lagi watini wazaituni demi buah tin dia buah buah zaitun wa turi sinina wa turi ya, ini, semuanya apa dikasrah karena ada huruf qasam dan huruf qasam huruf sumpah bagian daripada huruf jar. Nah, jelas ya. Wasani yang kedua Nah. Wasani yang kedua al-ba'u. Adapun kalau kita mau mengirab tadi kita waturi. Antum katakan al-waw wawul qaf Qasam namanya. Wawunya waw waw qah waw qasam. Apa artinya waw qasam? Waw sum sumpah al waw harfu qasamin. Ya wahiyya min hurufil jarri. Ya. Atau boleh antum katakan al waw waw qasamin wa jarrin. Itu saja. Al waw harfu qasamin wa jarrin. Huruf sumpah dan huruf jar gitu. Itu cantum saja <coughs> ngirapnya. Naam. At-turi isim majrur. Isim yang dijar. Eh majrur bil waw, bil wawi. Ismun majrur bil wawi. Eh dia adalah isim yang dijar ya. <coughs> Dengan huruf waw. Wa lamatu jarri al-kasratu adh-dhahira ala akhirih. Wal jar majrur muta'alliqani bi fi'lin mahdhufin taqdiru uqsimu atau ahlifu. Begitu. Karena selalu jamaah ada apa kebanyakannya ada mutaliknya terkait dengan hu fiil ataupun kadang sebagian kalimat yang beramal amalan fi fiil takdirnya kain atau mustakir. Ini simpail ya. Beramal seperti amalan fiil sehingga dikatakan umpama Zaidun fid dari. Naam. Sehingga jar majrur muta'alliqun bi bi khabar. Qala rahimahullah Wasani yang kedua al-ba'u. Wala takhtassu bi lafdhin duna lafdin. dan ini huruf ba ini dia tidak khusus pada lafaz tertentu. Maksudnya ini ba bisa masuk kepada isim zahir kalimat-kalimat zahir bisa pula masuk kepada isim dhamir. Itu maksudnya la takhtassu bi lafdhin duna lafdin bahwa huruf ba ini bisa dipakai sumpah dengan lafat apa saja baik itu isim zahir ataupun isim do domir ya bal tadkhulu alal ismi zahir bahkan huruf ba ini masuk kepada isim zahir nahu billahi demi Allah la ajtahidanna aku benar-benar akan bersungguh-sungguh wa ala dhamiri Bahkan juga huruf ba ini masuk kepada isim domir. Nahu bika ya demi engkau aku akan memukul benar-benar akan memukulnya al kasula orang yang malas. Bika la al kasula. Kalau bika ya Allah boleh umpama ya bika adapun bika dengan engkau ya tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk. Man halafa bi ghairi pakar faqad asyrak bika ya Allah umpamanya dengan ya Allah benar-benar aku akan pukul kasih adab orang-orang yang mah malas umpamanya ya bika la udriban tapi maka bika maksudnya orang kita bersumpah dengan seseorang tidak boleh ya syahidnya sini bika demi engkau ya bi bika ini hanya sekedar contoh rupanya sekedar contoh tapi kita harus berhati-hati Siapa yang dia maksudkan bika? Kamu manusia atau makhluk? Ini bahaya jangan. Nah, tapi bika maksudnya engkau ya Allah. Ya. Nah. itu Paham ini hon ini? Dipahami ini bahwasanya bak masuk kepada apa? Isim zahir dan juga masuk kepada isim isim dhamir billahi la ajtahidanna wa 'ala dhamir bika la adriban la adribanna al-kasula ya. Naam. Wasalithu attau Yang ketiga, yang ketiga dari huruf kasam yang bagian daripada huruf jar atta Wala tadkhulu illa ala lafdil jalala Huruf ta ini dia cuma masuk kepada isim la ataupun lafaz jala la jalala lafaz Allah seperti tallahi la akidanna asnamakum tallahi. Tidak boleh kita katakan taka. Tidak boleh kita katakan ya watal Ka'bah, tidak boleh. Ya. Nah, tidak boleh kita katakan uh, tal Ka'bati umpamanya. Nah, jadi tanya tallahi la akidanna wa tallahi la la akidanna asnamakum. Jadi syaitnya tallahi. Ta tallahi. Tallahi bukan tallahi. Tallahi di, di apa tebal ya. Tallahi. Naam. Nanti lafaz jalan itu ditipis kalau di kasrah sebelumnya. Bismillahi. Bukan, bukan bismillahi. Tapi bismillahi. Adapun kalau di dhamma di fathah seperti di sini tallahi bukan tallahi tapi tallahi nah tapi kalau di kasrah sebelumnya baru di tipis billahi ya nah Taiwan? Jelas ya? Naam. salamat tapi bihada. Subhanakallahumma wa bihamdika.